Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. <clears throat> Alhamdulillahilladzi razaqana bil arzaqil katsira. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa amman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Pendengar Radio Hang yang berbahagia, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa ada kesempatan untuk tausiah mengenai Ar-Razzaq, mengenal Asmaul Husna, yaitu salah satu dari nama-nama Allah yang baik adalah Ar-Razzaq, Maha Pemberi Rizki. Dalilnya dari Al-Quran bisa dilihat di surat Adz-Dzariyat ayat 58 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Artinya, sesungguhnya Allah dialah Maha Pemberi rizki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Ar-Razzaq yang memberi rizki kepada seluruh makhluknya dan memberi rizki yang sangat banyak kepada hambanya. Dalam beberapa ayat Al-Quran lainnya juga Allah berfirman di antaranya dalam surat Al-Hajj ayat 58 Wallahu khairur raziqin dan sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik pemberi rizki. Jika ada seorang yang menjamin biaya sekolah kita misalnya dari TK sampai kuliah sampai menjadi sarjana menjamin biaya hidup orang tua kita apabila kita memiliki hutang yang banyak dia melunasinya apabila kita uh, ingin mengontrak rumah tidak tidak ada biaya juga dia yang mengontrakkan kita tidak punya pekerjaan, dia memberikan pada kita kesempatan untuk bekerja. Tentu kita akan merasa berhutang budi kepadanya. Dan seandainya dia menelpon kita malam-malam jam satu malam misalkan, menginginkan kita untuk ada keperluan untuk datang segera menemuinya, maka kita pun akan semangat sekali untuk menemuinya tidak ada terasa bahwa kita mengantuk, lelah, dan lain sebagainya. Kita begitu loyal kepada orang-orang yang telah banyak berjasa memberikan kebaikan kepada kita. Kalau kita renungkan bagaimana dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Maha Pemberi rizki, banyak karunia dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita maka itu juga menjadikan renungan bagi kita untuk lebih giat melaksanakan segala perintah-perintah Allah dengan senang hati, dengan rasa cinta, tidak ada beban, dan tidak ada rasa malas. Allah penjamin rizki bagi hamba-hambanya. Kalau kita buka di surat Hud ayat 6, di surat Hud, surat nomor 11, ayat 6 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman Bagian dari ya Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-6 wa ma min dabbatin fil ardi illa Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullum fi kitabim mubin dan tidak ada satupun makhluk bergerak bernyawa di bumi melainkan semuanya dijamin oleh Allah rizkinya dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata. Juga kalau kita buka surat Al-Ankabut ayat 60, surat Al-Ankabut ayat 60 Allah Subhanahu wa taala berfirman Wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim Dan berapa banyak makhluk bergerak yang bernyawa yang tidak dapat membawa mengurus rizkinya sendiri. Allah lah yang memberi rizki kepadanya dan kepada kalian semuanya. Dia maha mendengar, maha mengetahui. Ada seorang da'i dari Mesir bercerita tentang satu hewan yang tidak punya kemampuan untuk mencari rizkinya yaitu anak burung gagak. Yang bernama dalam bahasa Arab anak burung gagak itu dinamakan bughath, bughath. Kalau burung gagaknya disebut ghurab. Beliau berkata, burung gagak ketika mengerami telurnya akan menetas mengeluarkan anak yang disebut bughath. Ketika sudah besar, dia menjadi ghurab, gagak. Apa yang menjadi ciri khas bogas ini, anak gagak ini? Anak burung gagak ketika baru menetas warnanya bukan hitam seperti induknya. Karena ia lahir tanpa bulu, kulitnya berwarna putih. Di saat induknya menyaksikannya, ia mengingkari kalau itu anaknya. Ia tidak kenal, hingga ia tidak memberi makan dan minum, ia bahkan pergi menjauh. Anak burung kecil malang yang baru keluar dari telur itu mempunyai kemampuan tidak mempunyai kemampuan untuk banyak bergerak, apalagi untuk terbang mencari makanan. Lalu bagaimana ia makan dan minum? Dia tidak mampu mencari rizki sendiri. Allah yang maha pemberi rizki. Menjadikan adanya aroma khas, bau yang khas keluar dari tubuh anak gagak sehingga mengundang datangnya serangga ke sarangnya. Berbagai macam ulat dan serangga yang datang menjadi makanan anak gagak. Keadaan ini terus berlangsung sampai tumbuh warna hitam pada bulu anak gagak. Ketika itu, barulah induk gagak mengetahui bahwa anak gagak itu adalah anaknya. Aroma bau-bau yang keluar dari tubuhnya pun hilang, sehingga serangga-serangga tidak ada lagi yang berdatangan ke sarangnya. Akhirnya induk gagak tadi memberi makan untuk anaknya sampai ia tumbuh dewasa dan bisa terbang mencari makan sendiri. Dialah Allah Maha Pemberi Rizki. Rizkimu akan datang kepadamu dimanapun Anda berada. Ya, seseorang tidak akan mati sampai sempurna ajal dan rizkinya. Tapi bekerjalah dengan sungguh-sungguh, berdoa, dan bertawakallah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tenanglah, jangan panik, jangan bingung, rizkimu sudah terjamin. Optimislah selalu bersama Allah ar-Razzaq, Maha Pemberi Rizki. Hakikat rizki itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia hanya menjadi alat dan sebab datangnya rizki. Setelah kita selesai salat, ada zikir yang kita bacakan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya segala kekuasaan dan baginya segala pujian. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Allah, tidak ada yang bisa menahan apa yang kau berikan dan tidak ada yang bisa memberi apa yang kau tahan. Tidak berguna kekayaan dan kemuliaan itu bagi pemiliknya dari siksa-Mu, ya Allah. Rizki dari Allah untuk hamba-hambanya ada dua macam. Yang pertama, rizki yang bersifat umum. Rizki yang bersifat keduniaan ini Allah berikan rizki ini untuk yang bersifat umum kepada semua manusia. Baik mereka yang ingkar, yang kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala ataupun orang yang beriman, yang taat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya mendapatkan rizki ini berupa dunia. Rizki berupa dunia merupakan ujian. Apakah manusia bersyukur atau kufur nikmat? Yang bersyukur akan mendapatkan tambahan nikmat yang kufur nikmat akan mendapatkan kehidupan yang sempit, galau, gelisah, dalam ketakutan dan kekacauan, serta berhak mendapatkan adabnya. Kesempitan rizki, kesempitan rizki merupakan ujian apakah manusia sabar atau tidak. Mereka yang sabar akan mendapatkan ampunan dosa, pahala yang tidak terhitung banyaknya, dan ketinggian di derajat di sisinya. Mereka yang sabar akan menjadi orang yang kuat imannya, bertauhid, bertawakal dan bertakwa kepadanya. Adapun yang menggerutu, yang mengeluh, yang bersangka buruk kepada Allah akan mendapatkan murka Allah dan dosa. Ada di antara manusia jika memperoleh rizki menjadi sombong. Kalau kita buka surat Asyura ayat 27. Surat Asyura, bukan surat Asyura tapi surat Asyura ayat 27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau basatal walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardi walakin yunazzilu biqadarin ma yasha innahu bi'ibadihi khabirum basir. Dan sekiranya Allah melapangkan rizki kepada hamba-hambanya, niscaya mereka akan berbuat melampaui batas di muka bumi. Tapi dia menurunkan dengan ukuran yang dia kehendaki. Sungguh dia maha teliti terhadap keadaan hamba-hambanya, maha melihat. Ada di antara manusia yang jika diberi kekayaan, menjadikan dia sombong maka kekayaan itu berarti menjadi buruk bagi dia. Tapi kita berdoa sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW, Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau petunjuk, hidayah, ketakwaan, kesucian diri dan kekayaan. Kekayaan yang didasari atas hidayah, atas ketakwaan, itu bukanlah suatu hal yang tercela meminta kekayaan agar kita menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita doa hanya minta kaya saja belum tentu baik bagi kita karena bisa menjadikan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi sombong. Dan bagi orang yang diberi ujian berupa kesempitan rizki pun hendaklah banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ada seorang yang datang kepada seorang yang bijak mengeluh akan sempitnya rizki yang dia peroleh. Orang bijak itu bertanya, apakah Anda mau jika Anda jual mata Anda senilai 2 miliar rupiah? Dia akan mengatakan tidak mau. Apakah Anda mau untuk menjual ginjal Anda 2 miliar rupiah? Dia juga mengatakan tidak mau dan seterusnya dia sebutkan berbagai macam organ tubuh untuk ditukar dengan uang yang banyak, dia pun tidak mau. Orang bijak itu mengatakan berarti Anda orang kaya. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak tercela berusaha untuk memperoleh rizki dunia yang halal dengan melaksanakan sebab dan menggunakan akalnya dan menjalin hubungan yang baik dengan manusia. Tapi dia tidak menggantungkan harapan kepada manusia atau menggantungkan atas sebab-sebab tersebut. Ia hanya menggantungkan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syaratnya pun ia tidak boleh lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Hendaklah kita berusaha mencari rizki yang halal, yang barakah. Sebagian manusia salah dalam hal mencari rizkinya tersebut. Misalkan beranggapan jika dia memiliki satu usaha, apakah rumah makan ataupun yang lainnya, dia datang ke paranormal, dia datang kepada orang pintar, ke dukun, dan lain sebagainya, minta penglaris istilahnya. Minta jimat-jimat. Yang dia punya keyakinan kalau digantungkan di rumah makan atau di kantor, di perusahaannya itu akan menjadikan usahanya jadi lapang, barokah Padahal itu adalah bentuk-bentuk kesyirikan yang harus dijauhi. Bukan karena masalah jimat. Jimat tidak bisa mendatangkan rizki. Tapi sebagian dari masyarakat mengatakan, wah rumah makannya sangat laris sekali, dukunnya hebat misalnya. Na'udzubillah, bukan seperti itu. Tapi hendaklah kita cari rizki yang halal dengan cara-cara yang Allah ajarkan. Di antara sebab-sebab atau kunci rizki adalah takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ Barang siapa bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan berikan jalan keluar dan akan memberikan rizki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Di antara kunci rizki adalah bakti kepada kedua orang tua. Di antara kunci rizki adalah salat dengan khusyuk dan tumak nina. Kalau kita buka surat Toha, surat nomor 20, 20 ya, surat Toha, ayat 132. 132. Surat Toha ayat 132. Allah berfirman, Wa'mur ahlaka bis salati wastabir alaiha. La nas'aluka rizqa. Nahnu narzukuka. Wal taqwa. Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan salat dan sabar dalam mengerjakannya kami tidak meminta rizki kepadamu, kamilah yang memberi rizki kepadamu, dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang yang bertakwa. Ada seorang ulama yang mengatakan bahwa di sini ada suatu faedah yang sangat halus sekali adanya hubungan yang erat antara sholat yang dilakukan dengan sabar, dengan khusyuk, dengan tumak ninah, dengan rizki. Di antara kunci-kunci rizki yang lain adalah bersedekah, melaksanakan ibadah umroh dan haji, dan lain-lain. Dan di antara hal yang dapat menyempitkan rizki atau menghalangi seseorang untuk mendapatkan rizki adalah perbuatan maksiat dan dosa. Inna rajula la yuhramu ar-rizqu bidzambi yusibuhu. Sesungguhnya seseorang terhalang untuk mendapatkan rizki disebabkan dosa yang dia lakukan. Beberapa hari yang lalu, saya berjumpa dengan seorang uh, pengusaha yang secara ukuran dunia sukses, punya toko, punya aset-aset dan lain sebagainya. Dia merintis dari nol, dari bawah. Allah Maha Pemberi Rizki. Dia sudah usia lanjut, saya tanya kepada beliau, minta pengalaman-pengalaman hidup beliau. Apa saja pengalaman yang bisa saya dapatkan untuk saya dapat belajar. Beliau menceritakan sebagian dari pengalamannya dan akan saya ceritakan di sini. Beliau katakan di antaranya kunci rizki adalah bakti pada orang tua. Saya waktu pertama kali baru menikah, saya mengontrak toko, tidak punya toko sendiri, saya mengontrak. Dan kemudian saya juga ada rizki, Allah berikan rizki, beli rumah yang kecil, tinggal bersama istri saya. Orang tua saya, bapak dan ibu saya juga belum punya rumah, masih mengontrak. Saya punya adik perempuan banyak. Suatu hari ibu saya ingin membeli rumah, ada sebuah rumah yang mau dijual, dia sangat senang sekali cocok tapi tidak ada uang untuk membeli rumah. Maka dia berusaha untuk menyenangkan orang tuanya membeli rumah tersebut. Sampai orang tuanya mengatakan jangan sampai terganggu modal kamu yang pas-pasan ini. Tidak Umi, jangan khawatir. Ada. Padahal uang untuk beli rumah kurang, dia jual rumahnya sendiri untuk dia belikan untuk ibunya, untuk membeli rumah untuk ibunya. Dianya sendiri akhirnya mengontrak. Luar biasa. Bahkan ketika baru nikah pun dia mengatakan kepada istrinya, "Kamu harus taat pada ibu saya. Apa perintahnya dari ibu saya ikuti." Kalau saya memerintahkan sesuatu, ibu saya memerintahkan sesuatu di saat yang sama, dahulukan perintah ibu saya dulu. Jika perintah saya itu penting dan perintah ibu saya hal yang sepele tidak penting, tetap utamakan perintah ibu saya dulu. Dia sangat menghormati, menghargai ibunya luar biasa subhanallah sekarang memiliki toko sendiri besar tokonya dan laris dagangannya dan seterusnya. Di antaranya beliau juga katakan di antara kunci-kunci rizki adalah sedekah, banyak memberi sedekah. Beliau juga katakan terutama beras, berikan sembako kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan saya lihat sendiri kehidupan dia ketika datang orang-orang yang membutuhkan menghadapi mereka dengan hormat menghormati. Bahkan ketika orang itu mengatakan maaf, saya mengganggu Anda. Jangan maaf, saya yang berterima kasih kepada Anda datang ke sini memberikan kesempatan untuk saya berbuat baik. Untuk menyenangkan, menggembirakan orang peminta-minta yang datang untuk memenuh, apa, meminta kebutuhan yang karena terpaksa dia dapatkan musibah misalnya. Kemudian juga dia katakan dalam usaha juga hendaklah tepat janji. Jangan ingkar janji. Kalau Anda mengambil barang dari satu tempat, sudah jatuh tempo, sebelum jatuh tempo pun Anda harus perhatikan, jangan sampai harus ditagih oleh orang. Ini juga suatu pelajaran bagi kita semua, terutama saya sendiri, untuk uh, belajar untuk menepati janji. Ini penting, karena kepercayaan itu penting. Kalau orang sudah tidak percaya, karena tidak baiknya kita, muamalah kita, akhlak kita, ini adalah suatu hal yang berat. Maka hendaklah kita jujur, tepat janji. Dan beliau juga berpesan, jangan sampai ada rasa hasad, dengki di hati kita. Iri kepada saingan-saingan kita. Kalau ada orang lain kontrak toko atau buka toko di samping kita dengan menjual barang yang sama, jangan kita kesal dan jengkel kepada dia. Rizki itu dari Allah. Kalau sudah Allah tentukan datang kepada saya tidak akan salah alamat. Walaupun kalau kita secara pribadi ingin punya usaha, kita juga berupaya untuk misalnya ada satu tempat yang sudah dibuka duluan, kita datang kepada mereka, minta memberitahu, izin, dan lain sebagainya, supaya tidak salah paham. Karena sebagian manusia salah memahami dalam konsep rizki, mengatakan, wah ini jadi saingan saya. Bahkan beliau katakan, kalau ada distributor atau ada yang datang menawarkan barang, saya terima, saya beli dari dia. Dia menanyakan, kemana lagi saya menjual barang ini di kota Anda? Saya beritahukan di, di toko A, di toko B, toko C, Silakan Ini alamatnya, ini nomor teleponnya, Silakan. Sebagian orang akan mengatakan, jangan jual kamu ke toko yang lain, hanya ke saya saja. Kalau kamu jual ke yang lain, saya tidak mau beli dari Anda, misalkan. Tapi dia justru tidak seperti itu. Banyak sebenarnya nasihat-nasihat dari beliau uh, yang bisa kita petik, tapi itu sudah cukup insya Allah sebagai contoh. Kemudian uh, itu rizki yang pertama ya, pengertian rizki yang pertama berupa rizki berupa dunia. Allah berikan kepada semua manusia. Jadi rizki dunia itu Allah berikan kepada orang yang Allah cintai dan kepada Allah orang yang Allah murkai pun Allah beri. Kalau untuk sifatnya yang duniawi. Yang kedua, rizki yang khusus. Rizki khusus ini yaitu berupa makrifah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengenal Allah. Berupa ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu pun hakikatnya adalah rizki. Seseorang yang dapat bangun di malam hari adalah mendapatkan rizki dari Allah untuk bisa ibadah. Seseorang yang bisa mendapatkan kesempatan untuk sholat subuh berjamaah itu adalah rizki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Seseorang yang rajin membaca Al-Quran, bisa mengha menghafal, memahami, itu juga rizki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang yang bisa menunaikan ibadah umroh dan haji itu adalah rizki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang yang bakti, anak yang bakti kepada kedua orang tua itu adalah rizki ini. Ada dalam sebuah doa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqnat tiba'ahu wa arinal batila batila warzuqnat jtinabahu. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami kebenaran sebagai suatu kebenaran dan berilah kepada kami kemampuan untuk mengikutinya. Dan berilah kepada kami, perlihatkanlah kepada kami kebatilan sebagai suatu kebatilan dan berilah kepada kami kemampuan untuk menjauhinya. Warzuknat tiba'ahu, berilah kami rizki untuk bisa mengikutinya. Warzuknat jtinabahu, berilah kami rizki untuk menjauhinya. Mengikuti kebenaran dan menjauhi kebatilan itu merupakan rizki karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pengaruh nama Allah ar razak bagi seorang mukmin Yang pertama, dia riba dengan pemberian Allah. riba dan merasa kona'ah dengan rizki yang Allah berikan kepadanya. riba dengan kedua orang tuanya. Bahwa Allah menjadikan si A sebagai ayah saya, si B sebagai ibu saya. Ada sebagian anak yang tidak ridho, tidak ingin, aduh kenapa saya jadi anaknya si A ya misalnya. Saya tidak ingin, nah jangan sampai terjadi yang demikian. Ridho dijadikan sebagai laki-laki atau perempuan. Kita ridho. Ridho jika ia ditakdirkan sakit. Ridho dengan warna kulitnya yang sekarang ini ridho dengan model rambutnya, dengan tinggi badannya, dengan berat badannya, dan seterusnya. Jangan sampai kita mengeluh, tidak menerima kenapa rambut saya ini tidak ikal, mengapa warna kulit saya ini tidak putih dan seterusnya misalnya. Kita ridho dengan apa yang Allah berikan. Yang kedua, dia tidak menjual keimanannya karena dunia. Keimanannya itu jauh lebih mahal tidak ada bandingannya dengan dunia seisinya. Nah, Dalam surat Az-Zumar ayat 47 Allah berfirman, "Walau anna lilladzina zalamu ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu laftadaw bihi min su'il adzabi yaumal qiyamah." Seandainya orang-orang yang zalim ini memiliki apa yang semua apa yang ada di dunia di bumi ini dan yang seperti itu pula dua kali lipat kekayaan yang ada di muka bumi dan di dalam bumi ini semuanya kalau bisa mereka akan menebus agar tidak mendapatkan adab yang buruk di hari kiamat. Berarti keselamatan kita di dunia dan di akhirat itu jauh lebih mahal daripada dunia ini. Allahumma habib al iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih al kufra wal fusuqa wal isyan. Ya Allah, berilah rasa cinta kepada kami akan keimanan. Hiasilah di hati-hati kami keimanan tersebut dan berilah kepada kami rasa benci, tidak suka kepada kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan. Ini penting. Yang poin dua, tidak menjual keimanannya karena dunia, karena uang. Prakteknya diantaranya, jangan sampai kalau Allah subhanahu wa ta'ala memberikan karunia kepada seseorang, misalnya seorang perempuan, dengan kecantikannya, dengan kebaikan bodinya, badannya, dan seterusnya. Tapi kemudian dia gunakan untuk maksiat, untuk berbuat dosa besar, menjual harga dirinya, menjual kehormatannya untuk dunia yang hina. Dia bisa bersenang-senang, tapi sementara. Tapi dia tidak akan mendapatkan bahagia. Dan dia akan mendapatkan balasan yang buruk di dunia sebelum di akhirat apabila dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita prihatin kalau ada manusia-manusia yang menjual harga dirinya, kehormatan dirinya, baik perempuan maupun laki-laki untuk keduniaan yang hina. Tapi tentu di sini perlu dicarikan solusi bagaimana supaya mereka dimantapkan keimanannya dan diberi kesempatan lapangan pekerjaan untuk mereka supaya mereka bisa memberikan nafkah untuk keluarganya. Itu PR bersama bagi bagi umat Islam untuk memikirkan. Terutama keluarga-keluarga terdekatnya. Seseorang punya kewajiban untuk memperhatikan saudara perempuannya, baik kakak maupun adik, meskipun mereka sudah dewasa. Perhatikan, jamin kebutuhan-kebutuhan mereka apabila mereka kekurangan. Semoga Allah memberkahi rizki Anda. Kemudian juga sebagai contoh seorang pemilik rumah-rumah kos. Dia ingin mencari mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala yang halal, yang berkah. Dia menyewakan kepada orang yang mau mengontrak atau tinggal di rumahnya yang disediakan untuk khusus untuk karyawan, karyawati dan lain sebagainya. Maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai menjadikan rumah kos campur baur laki perempuan. Pisah. Karena ini akan mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Apabila terjadi kemaksiatan dan dosa di dalam rumah kos kita dengan sebab keteledoran kita, maka kita ikut berdosa menanggung. Maka jangan hanya memikirkan hanya mendapatkan uangnya saja kemudian tidak peduli. Buat peraturan-peraturan. Baik rumah kos perempuan ataupun laki-laki buat peraturan. Jangan sampai ada tamu lawan jenis yang masuk ke kamar kos tersebut, yang di rumah kita tersebut. Walaupun kita tidak tinggal di situ, tapi itu milik kita, di atas tanggung jawab kita. Buat perjanjian. Sehingga ini menjadikan mudah-mudahan berkah. Jangan kita biarkan saja. Apabila kerusakan terjadi, kemaksiatan, dan kita yang memfasilitasinya, kita yang memudahkannya, kita takut kita berdosa pada Allah Subhanahu wa taala. Dan dampaknya bukan hanya bagi pemilik kos saja, tapi bagi seluruh masyarakat yang lain. Hendaklah kita takut fitnah yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja. Jika Allah murka membinasakan negeri, membinasakan masyarakat, Allah Maha Mudah karena ingkarnya manusia, karena durhakanya manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi Allah menimpakan musibah bencananya di malam hari ketika manusia sedang tidur atau di siang hari ketika manusia lalai. Jangan manusia merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kepada para supir taksi, supir angkot. Mereka Masya Allah dari pagi hari mencari rizki yang halal, yang berkah untuk keluarga. Jangan lupa waktu sholat. Jangan sampai dengan alasan, wah saya bawa penumpang, tidak enak. Akhirnya waktu sholat dikorbankan, digadaikan. Dan kita harus lihat waktunya. Ketika sudah dekat waktu zuhur, ada penumpang, kita tidak ambil dulu misalnya karena khawatir kalau naik nantinya kita ingin ber, waktu zuhur sebentar saya mau sholat dulu mungkin penumpang marah maka kita tindak hindari dulu sampai sholat zuhur setelah saya itu melaksanakan kembali cari nafkah lagi insya Allah Allah berkahi barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah Allah akan ganti dengan yang lebih baik Begitu pula kepada para pemilik warung, minimarket, bahkan mungkin supermarket, memperhatikan jangan sampai menjual barang-barang yang haram. Menjual khamar jangan. Haram dosa. Minuman-minuman keras. Kemudian juga bahkan yang mungkin menurut kita sepele. Menjual rokok misalnya. Dianggap karena rokok sumber income yang besar, banyak laris, laku gitu kan tapi rokok ini membahayakan bagi orang yang merokoknya. Walaupun kita tahu, ah dia sendiri yang pilih, bukan saya yang memberikan. Tapi kita yang memfasilitasi. Orang menjadi sakit, berbagai macam penyakit-penyakit disebabkan rokok yang kita jual. Bahkan tidak sedikit keluarga bagi perokok tersebut, mereka tidak merokok, tapi perokok pasif, istrinya terkena penyakit sebab dampak dari suaminya yang perokok tersebut. Merokok di tempat-tempat umum, di rumah, dalam rumah, anaknya terkena dampaknya. Ini juga harus dipertimbangkan. Jangan kita jual. Insya Allah akan ganti dengan yang lebih baik lagi. Subhanallah kemarin saya bertemu dengan seseorang di Tanjung Pinang dia katakan ada seorang di Lombok pedagang tembakau. Ketika dia tahu tentang bahayanya rokok dan lain sebagainya, dia berhenti dari menjual. Padahal sumber income yang sangat besar sekali. Tapi subhanallah Allah gantikan rumah-rumah dia yang tidak sengaja dia atur bagaimana supaya masuk burung walet tapi ternyata dengan sendirinya burung-burung itu datang masuk ke rumahnya dan memberikan sumber income yang besar subhanallah Allahu ar-razzaq, Allah yang maha pemberi rizki. Man taraka syai'an lillah Allah khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan memberikan yang lebih baik darinya. Kalau tidak di dunia, insya Allah pasti di akhirat. Ini kita diuji di sini. Diuji, kita minta kepada Allah ketabahan, istiqomah, supaya tetap kita ini uh, bisa uh, Istiqomah mengikuti perintah-perintah Allah. Dan hendaklah kita dukung warung-warung, toko-toko yang tidak menjual rokok kita dukung untuk banyak membeli barang-barang dari tempat tersebut. Di Arab Saudi sudah sering sekarang mulai digalakan minimarket, warung-warung menulis di, di toko tersebut, maaf kami tidak menjual rokok. Dan subhanallah, orang-orang yang men, apa, masyarakat yang simpati dengan aksi tersebut justru mendukung banyak membantu. Nah, Dan terkadang seorang berpikir rokok sumber penghasilan yang besar bagi saya. Berat saya untuk tinggalkan tidak jual rokok. Padahal bisa jadi pada dengan kita tetap menjual rokok, Allah timpakan musibah-musibah kepada kita yang lainnya. Yang besar juga biayanya untuk kita keluarkan. Bahkan bisa menimbulkan penyakit baik bagi dirinya ataupun bagi keluarganya wal billah. Semoga Allah memberkahi rizki kita mengaruniakan kepada kita, melapangkan rizki kita, rizki yang halal, yang baik dan barokah. Yang ketiga, dia meyakini bahwa harta yang ia peroleh merupakan amanat dari Allah yang hakikatnya adalah milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami ini milik Allah dan akan kembali kepadanya. Kemudian yang keempat, hendaklah kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala memohon rizki yang halal, yang baik dan barokah. Sebagai penutup, kami atau saya tutup dengan doa tausiah sebelum nanti forum tanya jawab ya. Ya Allah, cukupilah kami dengan rizkimu yang halal hingga kami terhindar dari yang haram dan kayakanlah kami dengan kenikmatanmu hingga kami tidak meminta kepada selain engkau. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari kegundahan dan dari kesedihan dan kami berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan dan kami berlindung kepadamu dari sifat penakut dan bakhil dan kami berlindung kepadamu dari terlilit hutang dan dari tekanan dari orang lain. Allahumma qanni'ni bima razaqtani wa barik li fihi wakhluf ala kulli ghaibatin li bi khair. Ya Allah, jadikanlah kami merasa kenaah, merasa cukup, puas terhadap apa yang telah Engkau rizkikan kepada kami. Dan berkah dan berikanlah berkah kepada kami di dalamnya dan gantikanlah bagi kami semua yang hilang dari kami dengan yang lebih baik. Ya Allah, segala puji hanya bagimu ya Allah. Tidak ada yang dapat menahan apa yang telah engkau lapangkan dan tidak ada yang dapat melapangkan apa yang kau tahan. Tidak ada yang dapat memberikan petunjuk kepada orang yang telah engkau sesatkan dan tidak ada yang dapat menyesatkan orang yang telah engkau beri petunjuk. Tidak ada yang dapat memberikan apa yang telah engkau cegah, dan tidak ada yang dapat mencegah apa yang telah engkau berikan. Tidak ada yang dapat mendekatkan apa yang telah engkau jauhkan, dan tidak ada yang dapat menjauhkan apa yang telah engkau dekatkan. Ya Allah, lapangkanlah keberkahan, rahmat, karunia, dan rizkimu kepada kami. Ya Allah, Sesungguhnya kami memohon kepadamu kenikmatan abadi yang tidak berubah dan tidak pula lenyap. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu kenikmatan pada hari kesengsaraan dan memohon keamanan pada hari ketakutan. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kau berikan kepada kami dan kejelekan apa yang telah engkau cegah dari kami. Ya Allah, jadikanlah kami cinta terhadap keimanan. Jadikanlah ia hiasan dalam hati kami. Dan tanamkanlah kebencian kepada kami terhadap kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan. Serta jadikanlah kami termasuk orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Ya Allah, hidupkanlah kami sebagai seorang Muslim. Wafatkanlah kami dalam keadaan sebagai Muslim serta pertemukanlah kami dengan orang-orang yang saleh dalam keadaan tidak terhina dan tidak pula terfitnah. Itu saja yang bisa saya sampaikan berkenaan dengan masalah Ar-Razzaq. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia limpahan ka, uh, rahmatnya barokahnya kepada kita semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallah jazakallah khairan pada Ustadz Farid Kasim Anus yang telah memberikan nasihat yang begitu bermakna dan bermanfaat insya Allah buat kita. Baik sahabat hang yang